Kalau sita itu menghadap ke kiri itu bengkoknya itu. Ya. Kalau menghadap ke kanan berarti dua. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Hatim bin Wardan, haddatsana Ayyub An Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Ini namanya hadis apa? Hadis apa? Mauquf. Mauquf ala Ibn Abbas. Kaifa tas'aluna ahlal kitab an kutubihim? Ini bentuknya pertanyaan tapi maknanya ingkar. Bentuk susunan kalimatnya pertanyaan. Tapi maknanya apa? Pengingkaran. Ya ini Abdullah bin Abbas setelah anhu mengingkari orang-orang yang tanya kepada alul kitab tentang kitab-kitab mereka. Wa indakum kitabullah sedangkan ada pada kalian kitabullah. Akrabul kutubi ahdan billahi. Ini penafsiran dari wa indakum kitabullah. Karena alkitab juga memiliki kitab dari Allah. Kitab yang dikatakan kitab samawi. Maka dalam perkataan Abdullah bin Abbas wa kita kitabullah bukan kitab yang sebelumnya yang dilarang oleh beliau bertanya kepada mereka tapi jelaskan nanti jelaskan dengan perkataan beliau akrobul kutub ahdan billah di sisi kalian ada kitabullah kitab yang paling terdekat waktunya datang kepada kalian dari Allah Ta'ala yaitu Al-Quran akrabul kutub ahdan billah. Ahd itu bisa mananya apa? Waktu, zaman. Bisa maknanya perjanjian. Bisa maknanya perkara yang sudah maklum. Dan di sini maksudnya adalah kitab yang paling terdekat waktunya datang dari Allah Ta'ala kepada kalian takra'unahu mahdon. Kalian membaca kitab tersebut, yakni Al-Qur'an mahdon murni. Murni diberi sifat lam yusab. Ini takkid daripada mahdon dikuatkan maknanya dengan ucapan beliau lam yusab tidak ada campur campurannya sama sekali. Lam yusab ini fi'il madhi mabni majhul majzum karena kemasukan lam jazima. Ya kan? Lam yusab aslinya yusabu. Saba yasubu. Itu campuran. Saba yasubu. Lam yusab mabni majhul Kalian membaca kitab tersebut ini Al-Quran murni tanpa adanya campuran. Maknanya mabumnya bahwasanya kitab dari kalangan ahlul kitab, kitab-kitab mereka sudah dicampur aduk. Nah, ini mabumnya. Dari kalangan yang Abbas bahwasanya kitab mereka itu sudah dicampur aduk. Maka dengan demikian penetapan bahwasanya Taurat dan Injil sudah dicampur aduk bukan perkataan datang belakangan saja tapi datang di zaman salaf zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat bahkan sebagai bentuk kabar dari Allah Taala yang dijelaskan di sini oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya alul kitab kitab mereka sudah muharraf sudah di Tahrif sudah dapat Diselewengkan. Tidak murni lagi. Dan ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman sampai hari kita ini telah membuktikan tentang tahrifnya ahlul kitab terhadap kitab-kitab mereka. Perhatikan itu. Ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman. Sampai hari kita sekarang sudah berapa? 1400 tahun lebih. Dari periode ke periode ulama menjelaskan tentang kitabnya Nasara dan Yahud sudah tercampur aduk. Ya kan? Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Taimiyah berjilid-jilid. Sebelumnya Ibn Hazm dan yang lainnya memiliki rudut terhadap alul kitab. Memiliki bantahan terhadap alul kitab. Bahkan diadakan munadhara perdebatan sengit antara ulama-ulama mereka dengan ulamanya kaum muslimin sampai hari kita ini. Terus ada. <clears throat> Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ya kan, bahwasanya kita mereka sudah muharraf, sudah diselewengkan. Dengan bukti dikatakan takrauna mahdan lam yusab. Ini Al-Quran. Maknanya kita mereka sudah muharraf. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala makna mahdon, mahdon dari kalamnya Ibnu Abbas, taqra'una mahdon yakni kholison, murni. Lam Yusuf sama saja. Mahdon lam Yusuf itu sama mak maknanya. Mahdon murni, lam Yusuf juga mur murni. Mahfum? Itu satu makna. Datang untuk mentakitkan makna mahdon. Merkuat makna lam yusab dengan mahdon satu makna. Maka di sini yang dijelaskan oleh Ibn Bas makna mahdon yakni kholison murni. Laisa fi tahrifun wala idkhalu sayyin laisa minhu. Dalam Al-Qur'an itu tidak ada penyelewengan, tidak ada sesuatu yang dimasukkan yang bukan dari Al-Quran. Ini laisa fi sayun madkhulun fil Quran, enggak ada yang dimasukkan pada Al-Quran yang bukan dari Al-Quran. Fi khilafi kutubil madin. Al-madin ini orang-orangnya. Al-madi yang telah lewat. Al-madiyani musanna, jamaknya maduna. Hah? Karena di sini mudhaf ilaihi majrur maka majrur dengan ya. Karena sama apa? Mudzakkar salim. Beda dengan kitab-kitabnya orang-orang yang telah lalu, nah gitu. Al-Madinah maksudnya orang-orang yang telah lalu. Nah, itu dibedakan. Ini simpel dari kata madho, madho yamdi. Bahwa madin, madiyani maduna. Bikhlafi kutubil madina. Kitabnya orang-orang yang telah berlalu. Selain kaum muslimin. Selain umatnya Muhammad. Itu namanya Madin. Dan ini bukan dari kalangan Yahud. Apa dari, bukan dari kalangan Buddha dan Hindu. Mereka nggak masuk. Orang-orang Buddha dan Hindu nggak masuk dalam pembahasan kitabnya orang-orang yang telah berlalu. Mereka bukan alul kitab samawi mereka adalah wasniun. Apa wasniun? Penyembah berhala asli. Asli penyembah berhala. Itu namanya wasniun. Ya kan? Selain wasniun ada dikatakan ahlul kitab. Yahud dan Nasara. Kenapa dikatakan ahlul Karena mereka memiliki kitab dari Allah. Walaupun sudah diselewengkan oleh tokoh-tokoh mereka, ulama-ulama mereka. Dalam Al-Quran mereka nggak mampu, umat Islam ini nggak mampu menyelewengkannya dari sisi lapatnya. Yang diselewengkan adalah maknanya. Nah, dari macam-macam golongan. Mereka memiliki pentingan untuk golongan mereka, dunia mereka, sehingga mereka menyelewengkan maknanya. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazila, Sa'iro, dan Afrohnya. Ya Ini apa? Apa menafroh sementara dari kata farah apa? Furuh apa itu? Kutuk-kutuk mereka. Ngerti kutuk? Kutuk kan bebek Anak itu sebenarnya kutuk. Anak apa anak pitik? Anaknya dengan apa namanya ku? Kutuk. Gitu. Iya Merian bebek Kutuk anak anak pitik. Pedet anak sapi. Nah, anak kebo apa segini? Godel. Pelajaran SD Nah, zaman kebo nyusu godel. Nah, sekarang ini. Zaman kebo nyusu godel. Omong tua nurut ah, anak. Nah, ngerti Nah, omong tua nurut anak. Anak yang sesat omong tuane sen senang. ini kebo nyusu godel. Tapi kan <clears throat> Jadi aku bikhilafi kutubil madin. Kutaharrafu wa ghayyaru wa adkhalu fiha ma laysa minha. kita kitab-kitabnya orang-orang terdahulu, yakni Yahud dan Nasara, Buddha dan Hindu enggak masuk di sini. Kejawen enggak masuk walaupun mereka punya kitab. Ya kan? Seperti kita apa? Hah? Dharma Gandul. Seperti apa lagi? Primbon Wali Songo, Ngerti primbon? Nah, itu juga enggak masuk dalam kitab Mujarabat. Ini enggak masuk dalam kitabnya orang-orang terdahulu. Beda itu sudah kitabnya musyrikin. <clears throat> Amma hadal kitab, yakni amma hadal kitab, hadza ah, isim isara al kitab ini adalah lam lil ahad. Kitab sekarang ini Al-Qur'an. Al-Mahud al-Lam lil ahad. Fakat hafidhahullahu mana tagyir wa tabdil. Maka sungguh Allah telah menjaganya dari tagyir wa tabdil. Satu makna. tagyir tabdil, mananya perubahan. Penggantian. Tabdil perubahan. Eh, tagyir perubahan. Tabdil peng, penggantian. Jadi enggak ada dari Al-Quran yang diganti oleh seseorang yang mampu. Enggak akan mampu. Tapi diganti dari siapa? Kandungan maknanya. dioper abrik oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Fastabiqul khairat. Apa maknanya? Bukan kok khairat dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi maknanya apa? Menghidupkan mati-matian organisasi walaupun sesat. Dan pun termasuk fastabiqul khairat. Camping. Lagi lanang wedok. Fastabiqul khairat. Mendirikan rumah sakit. Fastabiqul khairat itu namanya takjir wa tabdil dalam maknanya. Hmm. Ya toh? Ah. Itu dilihat. Kuntum khaira ummatin ukhsal linnas katanya. Isinya apa? Isinya mengingkari dakwah tauhid. Itu wastabiqul khairat punya mereka. Dan juga yang lain banyak sekali. Dari kalangan partai, Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Artinya apa? Partai PKS. Ya ilaha Partai kata suai. Nah. Ayo. Nah, Dan yang lainnya. Juga dengan kaidah-kaidah Islamiyah dirobek, dihancurkan oleh mereka. Malah Malayatimul wajib illa bibawa wajib. Malah Malayatimul wajib illa bibawa wajib. Isinya apa? Mendirikan partai. Menegakkan daulah Islam itu adalah wajib. Nggak akan tegak kecuali dengan partai, maka partai hukumnya wa wajib. Nah itu. ini namanya tabdil wa tagyir wa takhrif. Nah, khurafat jadinya. Nah kan? Ada mukharrif orangnya, bikin khurafat. Dan yang lainnya. Ini semuanya banyak dirubah oleh mereka. Adapun merubah lafadznya mereka akan mampu. Kenapa? Karena konangan. Digerebek oleh ulama seluruh dunia. Al-Quran nggak mampu berubah. Maka kalau itu perubahan terhadap Al-Quran ini nggak akan mampu. Maka katanya tahun 2000 akan tegak kiamat kubro. Ini semuanya bohong. <clears throat> Dulu tahun 93 terus tahun lagi akan bangkit kiamat kubro. Bohong. Fakat hafidhullah min at-taghyir wa tabdil wa ziyadati wa naqs. Jadi tambahan dan pengurangan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menjaganya. Zikir tadi dijaga oleh Allah taala, bahkan hadis juga nggak mampu mereka akan merubah-rubah. Kenapa? Karena ulama ditegakkan oleh Allah taala di muka bumi untuk menjaga hadis. Maka wujudlah Syekh bin Bas, wujudlah Syekh Mukbil, wujudlah Syekh Nasir Albani. Ya, dan murid-muridnya menjaga hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kita ini. Ya kan? Datang Al-Kautsari, Jahmi, ya, Jahmi Jalad mau mengobrak-abrik kawaid hadis dan penerapan dalam tafsir tata daif digerebek habis oleh siapa? Oleh al-muallimi dipereteli satu persatu kitab mereka kita beliau yang namanya Tankil dua jilid tebal kuliti habis tanpa tersisa oleh al-muallimi rahimahullah taala al-Yamani Zaid Kausari ini datang Abu Gudda muridnya al-Kausari nah. maunya mau merobek merobek-robek mencabak-cabik kawait hadis dan semisalnya Dihancurkan oleh musuhnya mereka ahlu sunnah wal jamaah ada. Dari Syekh Mukbil, Syekh Nasir dan yang lainnya. Mahfum ya Demikian juga makna tauhid yang mau dirusak oleh orang-orang yang merusak tegakkan oleh Allah Ta'ala dari kalangan orang-orang yang menggerbek habis dari kalangan murjiah. Hmm. Disikat habis, maka mereka semuanya harus tiara, Harus tiarap nggak mampu bangun. Angkat tangan. Itulah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Demikian juga manhajnya. Manhaj Al-Sunnah wal Jamaah, siapa yang mau mencoba-coba untuk menambah dan mengurangi, maka menjadilah orang yang melampaui batas dan gulu, maka datanglah orang-orang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk mengkikis mereka semuanya. Nah, dari zaman takfir dan yang lainnya, zaman tablik, ikhwanul muflisin dan yang lainnya semuanya ada lawannya. Dan ini sampai hari kiamat. Al-harbu sijalun. Nah, peperangan adalah apa? Terus berputar. Tapi alhamdulillah ahlu sunnah senantiasa di atas. Qala wa huwa ahdatsul kutub kata Syekh bin Bas wa huwa al-kitab al-Qur'an kutub, kitab yang paling terbaru. Ahdas yang paling terbaru. Ahdas ini sim takdil. Hadisun ahdas, hadisun yang baru. Ahdas yang paling terbaru. Taib hadisun yang baru. Ahdasu yang paling terbaru. Al-Quran adalah kitab yang paling terbaru. Ia akrabwa. Iya, ya ini apa? Kitab yang paling terbaru adalah ya akrabwa ilallah ta'ala wa akhiruha. Jadi Al-Quran adalah kitab yang paling terbaru dari semua kitab yang paling terdekat kepada Allah. Kitab-kitab yang paling terbaru adalah Al-Quran. Dan yang paling akhir dan yang paling abdal wa a'damuha yang paling abdal dan yang paling besar. Besar apanya? Faedahnya. abdal wa a'damuha yang paling agung kandungannya. Wala yaliku bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayyahtaju ila kutubit Taurat wal Injil wa kutubil awail. Maka enggak sepantasnya, enggak layak. Wala yaliku. Yaliku ini fi'il mudhari. Fi'il artinya lako, yaliku. Maknanya layak. Tidak layak. Jadi layak itu bahasa Arab. Layak itu bahasa bahasa Arab. Ya kan? Lako yaliku liyakon. Layak. Nah. Layak bahasa Arab ya? Ya, layak itu Bahasa Arab bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Layaliku. Lakoyaliku. la ko yaliku, liya, iya, Tidak layak. Nah. Jadi tidak wala yaliku, tidak sepantasnya enggak layak bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam butuh kepada kitab-kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab orang-orang terdahulu. Waqad aghnahumullahu bihadza fi dinihim. Sungguh Allah telah memberikan kecukupan kepada mereka dengan ini dengan Al-Qur'an dalam agama mereka. Tengok fi dinihim. Dalam agama mereka. Bagaimana dengan dunianya sama saja. Ya kan? Perkara dunia enggak akan jalan baik kecuali dengan kitab Al-Qur'an dan sunnah. Enggak akan jalan perkara dunia jalan baik sesuai dengan apa yang Allah inginkan nggak akan terwujudkan kecuali dengan kita Al-Quran dan Sunnah. Nggak mungkin. Perkara perdagangan mau mulus tanpa ada kedoliman nggak mungkin kalau nggak menurut Al-Quran dan Sunnah. Perkara politik mau lurus nggak akan menyentuh politiknya setan nggak mungkin kalau nggak berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau itu dikatakan bidinihim menyangkut perkara dunia mereka. Mahfum? Pendidikan apakah akan, akan mulus? Enggak tercampuri dengan perkara-perkara yang mencederai dari sisi manhajnya dalam pendidikan tersebut? Enggak mungkin kecuali dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga perkara yang lain. Maka itu dikatakan, Waqat agnahumullah bihadha fi dinihim wa dunya'ahum. Kalau ditambah bahwa fi dini, dunia mencuk, lebih, lebih lengkap. Allah telah memberikan kecukupan kepada mereka dengan ini dengan Al-Quran dalam agama mereka dan dunia mereka. Apa? <clears throat> Kenapa? Karena perkara yang boleh dalam Al-Quran dijelaskan secara umum. Dan yang haram dirinci secara khusus dan umum. Maka cukup dunia dan agama di apa? diatur dengan Al-Quran. Jadi perkara yang terkait dengan kebutuhan kita di dunia ini telah dirinci oleh Allah Ta'ala tanpa ada yang lewat, tanpa ada yang luput. Tibyanan likulis Kata Allah Ta'ala. Maka yang haram dirinci oleh Allah Ta'ala secara nama-namanya dan juga dalil umum. Perkara yang halal, maka seluruh yang tidak ada pengharamannya menjadi hak halal. Dari dari itu sampai hari kiamat dari sempurnanya Al-Quran sampai hari kiamat. Dari sempurnanya kamu sampai hari kiamat. Maka nggak ada yang terluputkan. Mahfum? Bahkan kita harus merasa cukup dengan apa yang tertera dalam Al-Quran, dalam dunia kita dan agama kita. Maka dengan demikian, maka dunia kita nggak akan lurus kecuali dengan bimbingan Al-Quran. Fidin ingin buat dunia hum. Berkata nah. Syekh bin berkata apa? Eh, Al-Jami' yang mengumpulkan berkata as-soal. Nah, di sini ada pertanyaan. Dari sebagian talibnya Syekh bin di hari itu ahsanallahu ilaik. Sebelum bertanya, beliau yang bertanya mengumpulkan apa? menyampaikan doa dulu kepada gurunya. Ahsanallahu ilaik. Semoga Allah berbuat ihsan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau ya Syekh Qauluhu ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin. Ma ya'tihim min min rabbihim muhdatsin. Zikir di sini yang pun bi anahu muhdats, zikir yang dikatakan muhdats yang baru. Pertanyaannya yasmalu sunnata aw muqtasarun alal Qur'an? Mayati min zikrin. Tidaklah datang kepada mereka berupa zikr. Dari Rabb mereka yang zikr itu adalah muhdas yang baru. Apakah kalimat zikr di sini mencakup sunnah? ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataukah cuma tercukupkan pada Al-Quran saja yang disebut dengan zikr? Ini pertanyaannya. Jawabannya saya Bas, amun. Nah. Zikr adalah umum amun. Hmm. Lafaz u umum mencakup sunnah wal Quran la sakkah. Amun yasmalu sunnata wal Quran la sakkah. Nah. Mencakup sunnah dan Quran sekalian tidak ada keraguan. Kadzalika yasmalu ma ya'ti yaumal qiyamah min muhdatsin aidan juga Zikir tadi mencakup apa yang akan datang pada hari kiamat berupa muhdas, berupa ucapan yang baru dari Allah Ta'ala. Zikir berupa ucapan Allah yang baru dari Allah Ta'ala yang nanti Allah akan ucapkan di hari itu. Apa ucapannya? Nanti Allah akan bilang, Hal roditum ma ya ahlal jannah, hal roditum. Ini nanti akan Allah bilang. Pada penghuni surga. Nanti ketika mereka masuk surga. Apa yang Allah katakan kepada mereka? Hal raditum. Apakah kalian ridho wahai penghuni surga? Apakah kalian ridho? Itu zaman Allah Ta'ala yang akan datang nanti termasuk mencakup ini. Ini sebagai bukti bahwanya saya bin Bas benar-benar Allah Akbar. Termasuk benar-benar menguasai permasalahan dalam masalah akidah. Datang Rasulun Jahil Ahmad. Ajhalu min himari ahlihi lebih bodoh daripada keledai piaraannya. Dia bilang apa? Seben bin Bas, nggak paham kita. Apa rasanya? Karena membolehkan suluh damai dengan Israel. Nggak paham wal awal barok katanya. Ha. Juga Syekh bin Bas nggak paham tentang wal awal barok. Buktinya apa? Membolehkan negara saudara Arabia untuk minta bantuan kepada Amerika. Di saat apa? Krisis apa? Krisis apa? Krisis teluk. anda lihat di sini. Kadzalika yasmalu ma ya'ti yaumal qiyamah min air aidan hal raditum ya ahlal jannah hal raditum. Ini bukan semua orang langsung zakirannya, ingatannya nyangkut kepada permasalahan seperti ini. Apa? Nah, nggak gampang. Maka dikatakan oleh Syekh Mukbil Sabin apa Syekh Mukbil Sanasir tanya ketika itu ditanya siapa yang lebih alim di dunia ini ya saya zaman sekarang. Kata saya mau kata saya Sanasir di sana di Riyadh. Saya bin Bas. Kemudian sama bertanya juga dalam sebagian kitabnya. Beliau nggak akan menyelisih saya Nasir. Di sana di Riyadh ada Sebin Bas. Alimud dunia. Mahfum? Ini sahihnya dari persaksian dari Sayyid Nasir. Al-Albani dari Sayyid Mukbil. Ya kan? <clears throat> Dan telah terbukti. Maka jangan dihiraukan, jangan digubris ocehnya orang yang ngoceh tentang keberadaan Sabin Bas, kecuali dari orang yang para pendengki. Wa qawluhu li Adam alaihissalam akhrij ba'san nar. Dan juga perkataan Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam. Nanti pada hari kiamat. Akhrij. Keluarkan wahai Adam. Ba'san nar. Utusan yang dikirim ke neraka. Hmm. Wa ma'asbah dan apa yang semisal dengan Hadis-hadis ini tentang perkataan Allah Ta'ala yang akan nanti akan diucapkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita yakin Allah akan mengucapkannya. Kenapa? Karena yang berkata siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mayantiku anil hawa ini wa illa wahyu yuha. Dan ucapan beliau termasuk zikr. Takrir beliau termasuk zikr. Fi'il beliau termasuk zikr. Kenapa? Karena semuanya hujjah. Maka dikatakan, ya ummu sunnata ya ummu. Amma ya ummu mencakup. Jadi zikir tadi adalah mencakup sunnah sekalian. Ya ini hadis Nabi SAW termasuk zikir. Cuma perbedaan dalam sisi apa? Dalam sisi apakah bacaannya dapat pahala seperti baca Al-Quran? Tidak. Ini beda. As-sunnah wahyun. Minallah ta'ala wahyun sanin. Sunnah adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Wahyu yang kedua. Wahyun sanin. Wahyu yang ke kedua. Maka batallah perkataan sebagian mereka. Ya kan? Yang mereka disebut dengan limkari. Yang mereka ingkar Sunnah. Dan sampai hari ini banyak sekali. Di Palirengan ada satu orang. Ingkar sunnah. Situ dekat. Payaman. Ya kan? Biasanya mendapat di pasar Payaman situ. Kenapa sholat bersama masyarakat? Toleransi. Untuk apa? Untuk toleransi. Maunya sholatnya apa? Yang penting do, yang penting apa? Ingat. Karena sholat malahnya apa? Do, doa. Sambil jalan, sambil ngarit, berdoa sudah so, sholat. Nah itu. Tapi kadang kenapa sholat bersama masyarakat? Karena toleran, toleransi. Nah itu seperti mereka yang nggak pernah sholat, nggak pernah jumatan, nggak pernah apa, nggak pernah puasa, ada orang mati, guyub di sekitar jenazah. Toler, toleransi. Jumatan nggak mau, sholat nggak mau, ya kan? puasa nggak mau, nggak puasa. Tapi ketika ada orang mati, pakai baju baru, pakai kopiah, mandi, minyak wangi, guyub di tengah orang-orang mati untuk toleran, toleransi. Itu namanya agama toleran, agama toleransi. Tapi mereka perhatikan, itu tadi tentang makna mahdon. Ini khalisan makna muhtaj jadi yang baru, bukan berarti mak, makhluk. Kalau Imam Bukhari rahimahullah taala, "Las barakan sabalu wa khamsami'a wa salasa wa isrin 7523 haddatsana Abu Yaman." akhbaran Su'aibun an Az-Zuhri, akhbarani Ubaidullah bin Abdullah an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma'anna qala ya ma'syaral muslimin. Ini juga mau kepala Ibn Abbas. Wahai segenap kaum muslimin. Ma'syaral. Ma'syar maknanya apa? Segenap. Wahai ya ma'syaral muslimin, wahai segenap kaum muslimin. Ditulis ma'syar itu maknanya apa? Segenap. Kaifa tas'aluna 'alal kitab an syai'in? Maka bagaimana kalian tanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Wa kitabukum alladzi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbari billahi ta'ala. Tengok di sini ya, ikhwah. Jadi di zaman itu, zaman Abdullah bin Abbas, zaman ada nabi, baru dekat dengan nabi. Tapi buktinya kan, banyak orang kepencut dengan ahlul kitab. Nah, kalau sekarang banyak kepencut, maka sangat ya Sangat banyak sekali. <clears throat> Ini wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbari billahi kitab kalian yang Allah turunkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbar. Akhbar sama dari kata khabar. Akhbar jamak kalau ikhbar mufrad berarti kan ikhbarun mufrad. Kalau akhbar jamak. Mahfum? Kalau ikhbar pemberitaan. Kalau akhbar berita. Apa? Akhbar jamak dari kata khabar, khabarun akhbarun. Jadi akhbaru ah, ahdatsul akhbar billahi taala. Kabar yang sangat terbaru dengan Allah taala datangnya sangat dekat. Baru datang baru turun kepada kalian. Kok bisa kalian tanya kepada alul kitab? Nah, Sangat mengherankan. Ini kaifa alun 'alal kitab an Sedangkan kitab kalian yang Allah turunkan pada nabi kalian itu kitab yang paling terbaru, khobar yang paling terbaru. ya ini dekatnya masanya baru turun dari Allah taala. Mahdon lam yusab murni tidak ada campuran. Lam yusab tak pernah dicampur. Waktu hadatsahumullahu taala Fakat kata Ibn Abbas, aku hadasakumullah ta'ala sungguh Allah telah bercerita kepada kalian. Boleh, cuma seperti ini. Boleh juga kita bilang wasamitul Allah taala yakul. Boleh juga kita bilang seperti itu. Kita mendengar Allah taala berfirman, boleh walaupun kita bukan nabi. Mafhum? Allah yakul. Wasamikna wasami'na Allah taala ini boleh kita ucapkan kita mendengarkan firman Allah Ta'ala. Kita mendengarkan Allah berfirman. Bu, boleh. Jangan dibilang nggak boleh. Kan bukan Nabi. Bukan seperti apa? Bukan seperti Gaddafi. Atau Gaddafi? Muammar Gaddafi. Nah, Presiden Libya yang sudah mampus. Digorok rakyatnya. Kulullah itu dulu untuk Nabi Muhammad kita nggak usah bilang kul Allahu ahad Allahu samad nggak usah bilang kul kenapa kul karena untuk untuk kul kan untuk nabi supaya bilang Allah kita kan nggak nabi jadi kita bilang apa Allahu ahad Allahu samad ini siapa siapa Kedafi kata saya mobil qadzaqallahu bil balak semoga Allah menghantam engkau dengan balak dengan musibah semoga Allah menghantam dia dengan musibah Entah doanya saya mubul, entah doanya yang lain jelas terbukti. Benar-benar dikepung dengan bala. Akhirnya apa? Digorok oleh rakyatnya. Cincang oleh rakyatnya. Apa itu? Berkali-kali saya mau mengatakan, Qadzaballahu bil bala. Al-Qaddafi qadzaballahu bil bala. Saddam saddamallahu bil bala. Yang sering mendoakan dengan doa celaka terhadap dua pemimpin ini adalah saya Mukbil dalam kitab-kitabnya. Semoga Allah menghantam dia dengan balak. Semoga Allah menubrukkan Saddam dengan balak. Saddamallahu bil balak. Entah doanya saya Mukbil, entah doanya yang lain jelas terbukti fakta bahwasanya dua pemimpin ini benar-benar dikepung dengan musibah sampai akhir kehidupan mereka. Apa? Nah, jadi boleh kita bilang Allah taala yaqul, boleh. Ya kan? Bukan seperti Gaddafi dulu kullu ahadin untuk Nabi Muhammad. Kita bukan Nabi maka bilang apa? Allahu ahad. Jadi kalau dalam salat Allahu ahad, Allahu samad enggak bilang qul wallahu ahad. Qul ya ilahul enggak ada. Sehingga dia bilang saya adalah nabinya orang apa? Orang orang apa? Orang dia aku nabinya orang Nabi Sahra, Sahra Dawa. Hah? Padang pasir. Saya nabinya padang pasir. Nabinya orang padang pasir nih, Maka dikafirkan oleh para ulama Gaddafi ini. kafir, Nah, kafir. Saddam dikatakan kafir oleh Mukbil berkali-kali. Ya kan? Tapi para harokiyun ya kan? Saddam, Mujahid, Fisabilillah, Nabdika, Bilmal, Wadam, ya Saddam, sehingga di Indonesia waktu marak-maraknya perang teluk banyak sekali kaos-kaos yang digambar dengan apa? Saddam. Bodohnya makhluk hidup seperti itu. Dikiranya Saddam itu siapa? Ya kan? Banyak sekali kaos-kaos mobil-mobil digambar dengan gambarnya Sa Saddam. Komisnya Sa. Bro? Komisnya tebel. Seperti gambarnya Usama bin Laden di mana digambar karena banyak kaum muslimin nggak tahu tokoh-tokoh sesat, bahkan kufar di antara mereka digambar. Ini bodohnya kaum muslimin, orang-orang Indonesia miskin. Miskin ilmu. Berarti <clears throat> kan di sini. Mahdan Yusuf wa qad haddatsakumullah anna ahlal kitab kata sebelum kata Abdullah bin Abbas qad haddatsakumullah anna ahlal kitab qad baddalu min kutubillahi wa ghayyaru fakatabu ba'idihim bahwasanya alul kitab kata Allah Taala telah bercerita kepada kalian dalam Al-Qur'an telah merubah, mengganti dari kitab-kitab Allah dan telah merubah. Maka mereka menulis dengan tangan-tangan mereka kemudian diklaim ini adalah dari Allah Taala. Kalu wa min indillahi liyastaru bidalika samanan qala mereka lalu kita berkata kata Abdullah bin Abbas mereka berkata setelah mereka tulis dengan tangan mereka ini dari sisi Allah apa tujuannya? Untuk mereka itu membeli, menjual. Liastaru untuk menjual di sini. Liastaru itu untuk menjual, bukan untuk membeli. Mananya? Mereka bilang ini tulisan dari mereka kemudian diklaim bahwasanya datang dari Allah untuk mereka jual dengan harga yang murah. Istirahat di sini maksudnya apa? Menjual bukan membeli. Apa? Karena seperti lafaz ba'aya bi'unatul lil adat Untuk apa? Apa? Dua pengguna penggunaan. Bisa beli, bisa ju jual. Seperti as-asa dalam Al-Qur'an. Dalam surat apa itu? As-asa. Wallahi idza as-as. Nah, ini juga maknanya bisa idbar, bisa ikbal, adbara dan akbala. Datang dan mundur tergantung penggunaannya. Ini dalam Al-Quran atau dalam sunnah banyak. Dalam logo Arabnya juga banyak. Dan ini tolong dipelajari dalam usul-usulnya. Usul tafsir, usul fikih disebutkan oleh mereka para penulisnya. Kita tinggal belajar. Yastaru bidzalika samanan qalila. Awala yanhakum ma ja'akum minal ilm an awal Awala yanhakum. Bukankah Allah melarang kalian apa yang datang kepada kalian berupa ilmu. Dari tanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian? Maja'akum minalim dengan apa yang datang dari Allah dari Rasul berupa ilmu. Tanya kepada kalian, kepada mereka. Maksudnya sudah ada pertanyaan, sudah ada larangan. Kalian kok masih tanya? Bala wallahi. Bala wallahi. Sumpah. Wallahi ini sumpah. Ditakit dengan la nafia. Nah. Fala wallahi. Ini wallahi adalah sumpah. Sumpah itu sudah namanya sumpah namanya itu kuat maknanya. Tapi diperkuat lagi dengan la. Seperti fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Fala warabbika, warabbika itu sumpah, wawu wawu kosam. Demi Rabbmu wahai Muhammad, Fala maka sungguh mereka enggak beriman. Nah, gitu. Kemudian sini fala wallahi demi Allah jangan sekali-kali kalian lakukan bertanya kepada mereka. Sungguh demi Allah benar-benar jangan kalian tanya. Nah gitu. Ma ra'ana rasulan minhum yas'alukum. la kok bisa? Oh, sebab lakukan tanya. Kenapa? Kami enggak pernah mendapati kata kata Abdullah bin Abbas, seorang dari mereka tanya kepada kalian tentang yang diturunkan kepada kalian. Kok bisa kalian tanya? Ayo, Ini kaidah dari Abdullah bin Abbas. Wong mereka pun gak pernah takon nanggonya kalian tentang Quran yang turun kepada kalian satu huruf pun gak takon kok. Kok buru-buru takon nang wong wong wong lha kok. Ayo. Dosa sugihane. Kuping mau ndi? Ayo. Apa? Paham toh? Boro-boro jam tanya kepada jamaah tablik, apa toriko kamu piye carane? Lah wong iku sih gak pernah takon ngrungokno taklim kita gak gelem perbiri-biri itu lapo takon-takon dengan jamaah tablik. Lapo takon-takon dengan organisasi. Nggih taklim rina wong gak pernah ngrungokno malah kan, takon pula, datang-datang pula. Ha, iku. Ha? Jadi wong Sumatera ngono tanya pula apa tanyakan. Nah, kamu paham di sini maksudnya? Katalah Ibn dia min Allah ya kan? Kami nggak mendapati seorang pun dari mereka alur kita tanya kepada kalian tentang yang diturunkan kepada kalian. Lah kok boro-boro kalian takon? ah keterlalu, keterlaluan. Apa ini? ah Makanya dengan ucapan katanya kita datang kepada mereka untuk mewarnai, ya jadi warna-warni. Nah itu. Maka jangan ditiru manhaj model dakwah yang katanya kita datangi mereka sekali jumatan rono, sekali Yorono ya untuk mewarnai. Ini omongan gendeng. Omongan majnun. Jadinya apa? Otaknya warna warni kehidupannya warna-warni, pemikirannya warna-warni, partai ya Islam, Islam ya partai, akhirnya menjadi warna-warni, kayak gaduh-gaduh. Ya kan? Kayak gaduh, gaduh. Menjadi tong sampah. Ada gula, ada botol seprit. Nah, ada celana dalam yang rusak, semuanya di situ. Tong sampah, tong sampah. Jangan, perhatikan. Otak kita ini mahal. Jantung kita ini mahal. Mau kita coba-coba. Dengarkan kajiannya alul beda. Demi otaknya apa? Mewarnai. Nah ini adalah. Tengok di sini. Abdullah bernapas enggak Nggak boleh orang itu warna-warni. Wallahi. wala wallahi. Ma ra'ayna min. Ma ra'ayna rasul minkum yas'alukum anil Qur'an. Anillah unzila alaikum. Jadi ini baru tanya saja. Terus piye ning ngono aku pengen dipasang innal hamdalillah nahmadu Isinya apa? Mengajak kepada hizbiyah, partai demokrasi. Mungkin dimanya apa? Innalhamdulillah. Masya Allah, kopiah, serbuan. Jidatnya kayak dengkul sapi. Ngecap. Ngerti dengkul sapi? Kayak dengkul sapi. Ngecap. Saking apa? Digosok-gosokkan keramik nih jam dulu bunyi. Nah. Akhirnya terkecoh. Masya Allah, rojulun soleh. Jenggotnya segini. Nah, ternyata apa? Himar. Nah ini, perhatikan. Nah, hati-hati. Ini yang ngomong saya mukbil. Berkali-kali mensifati mereka. Ceritanya kayak tenggol sapi. Saya cuma niru saja. Berkata saya mau berkata saya berkata rahmat ta'ala. Wasyahid qawluhu wa hadasul kutub. Nah, wa Ahdatul Kutub. Kitab yang paling terbaru. Ini bukan berarti kita kalau dalam makhluk. Maka dikatakan wa annal hadis la jamul makhluk. Inilah inti permasalahannya yang harus kita diingat, harus kita ingat. Walaupun dikatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling terbaru, bukan berarti mengharuskan Al-Quran ma makhluk. Fahuwa hadasul kutub, yakni akrabu ilallahi jadidun. Huwa jadidun gitu. Huwa jadidun. yakni ba'da Taurat wal Injil yaitu datangnya setelah Taurat dan Injil wa aqrabuha wa adam wa afdaluha wa ahkamuha. Aqrab sim tafdil, a'zam sim tafdil, afdal juga sim tafdil, ahkam juga sim tafdil. Yang paling kokoh. Ahkam yang paling kokoh, bukan yang paling hukum, paling kokoh. Nah. Mafhum? Al-Quran adalah yang paling kokoh. Yakni ilallah. jadi ini buat jadi itu. Yaitu setelah Taurat, setelah Injil, yang paling terdekat, yang paling agung, yang paling mulia, yang paling kokoh dari semua kitab. Datang dari Allah Ta'ala adalah Al-Quran yang paling mulia, yang paling kokoh dan yang semisalnya. Baik, pertanyaan. Pertanyaannya, dari sebagian muridnya Qala sa'il ma hukmu qiraati Taurat wal Injil raddi ala ashabi. Tanya apa hukum membaca Taurat dan membaca Injil untuk membantah pemilik-pemilik kitab tersebut? Jawabannya beliau saya bin Bas idza ta'atil hajatu ila dzalik inda alul ilm la ba'sa. Nah, la ba'sa alaika. Itu. Jadi apabila memang ada kebutuhan untuk membantah mereka, alul Injil dan alul Taurat, menurut alul ilm enggak mengapa. Ya kan? Indah alul ilm. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam ata'a fit Taurat wa amara bitalawati al di alaihim. Sebenarnya Nabi datang mendatangkan Taurat dan memerintah supaya dibaca Taurat tersebut untuk membantah kepada mereka. Apa bantahnya? Biingkarihim himarotisme Karena mereka mengingkari rajam. Ini Yahud mengingkari hanya rajam dalam kitab mereka. Datangkan coba korinnya Tauratmu. Waca. Ditutupi oleh Yahud. Pas ada rajam itu ditutupi. Buka tanganmu. Nah, itu tengok. Ya kan? Nah. Nggak bisa ngomong idza kana li maqsadin salihin salihin wa bayani batilihim wa bayani tazyifihim wa hidaihim wa makrihim min alil ilm wal basira alladziina lahum qadamu sidqin wa lahum basiratun wa ilmun nah mislu ma fa'ala salaf apabila dengan tujuan yang soleh, tujuan yang bagus membaca kitab Taurat dan Injil dengan tujuan yang bagus niat untuk membatalkan menjelaskan kebenaran mereka menjelaskan tajib apa tajib? Pemalsuan. Tajib itu palsu, pemalsuan mereka. Muzayyafun, zayyafa yuzayyifu tajib memalsukan. Ya kan? Pemulatun muzayyafatun duit palsu. Hmm. Duit palsu. Hadisun muzayyaf hadis pal, palsu. Ya. Kalau memang tujuannya untuk menjelaskan kepalsuan mereka dan tipu daya mereka dan makar mereka, siapa? Dari kalangan alul tentunya. Yang memiliki basiro, memiliki pengetahuan. Alladzina lahum mereka-mereka yang memiliki qadamu sedekin, kekuatan manhaj, kekuatan akidah. Enggak gampang terpleset. Walahum basiratun wa ilmu dan memiliki pengetahuan dan ilmu. Mislu ma'fa salaf seperti apa yang dilakukan oleh para salafus saleh. Nah, ini boleh. Wa mislu ma fa'ala Abul Abbas Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim wa ghairuhum mimman qablahum minal a'immal ladzina raddu alaihim min kutubi rahimahumullah taala seperti yang dilakukan oleh Abul Abbas Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim dan yang lainnya dari orang-orang sebelum mereka dari para a'immah yang mereka membantah ahlul kitab menggunakan kitab-kitab mereka. Nah, semoga Allah merahmati mereka, para pembantah. Tapi kitabnya mereka didatangkan, terus dibantah. Ini boleh. Ketika ada kebutuh, kebutuhan. Tapi bukan semua orang yang punya apa? Kemampuan. Enggak gampang terpleset. Harus benar-benar menguasai. Kalau enggak, jangan. Pertanyaannya wa munadzarum ahsanallahu ilaik. Bagaimana kalau berdebat dengan mereka? Berdebat dengan alul kitab Nasara dan Yahud. Jawabannya saya bebas kadzalika seperti itu sama saja. Idza kana min alimin basirin bidinihi. Jika memang para pendebatnya dari kalangan alul ilm, basir memiliki pengetahuan tentang agamanya, wayar jufiha al khairo, wayar jufiha al maslahat alil muslimin, aw yarju hidayatahum punya harapan kebaikan pada perdebatan. Punya harapan kemaslahatan pada perdebatan, masalahnya bagi kaum muslimin atau mengharapkan supaya mereka dapat betul petunjuk. Boleh munadharah. Nah, ini ikhwah, maka jangan gulu seperti dulu konsol-konsolnya Abu Turab dan kawan-kawannya kalau berdebat dengan alul beda katanya menyelisih manhat salaf. Ya kan? Dulu ketika musim geger antara dusun bakti dengan mereka. Di antara perkara yang diangkat oleh mereka adalah pihak dusun bakti suka munadharah dengan alul bidah. Ya memang suka. Karena lawannya semua apa? Lawannya jamaah tablik, lawan lawan apa? Kacangan. Nah, lawan kacangan itu. Ya, kan? organisasi, orang-orang organisasi lawan kacangan. Ngerti kacangan? Enteng. Orang seperti boleh maka Ustaz Ustaz Dusun Bakti melawan mereka dengan sambil apa? Sambil ngantuk-ngantuk saja mereka sepatah patah, patah hujah. Dibolehkan sambil ngantuk-ngantuk saja. Ya. Berdebat dengan polisi, berdebat dengan Pak Camat, berdebat dengan Kapolres. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Datang ke markas dakwah dari kepolisian, dari kecamatan, dari Kapolres, Polres, dari macam-macam. Ya kan? Dari apa? Apa namanya apa? Yang dipimpin yang dipimpin oleh wakil presiden dulu apa namanya? Hah? Wakil presiden kita sekarang siapa namanya? Mbak Amin siapa? Dulu kan pimpinan apa namanya? Mui ya wah ya, ya, ya, ya Allah sangat angin mui. Kok betapa angelnya mui. Nah, berdebat dari mui. La ilaha illallah. Munya coba ini apa teh? Jadi boleh karena orang-orang itu kecangan. Ya. nanti boleh berdebat dengan mereka. Ya kan ketika ada kebutuhan ya sambil jalan, sambil ketemu, sambil ngopi, ya, sambil ma mampir di warung ketemu mereka debat ya silakan aja. Karena mereka nggak akan punya hujah. Tapi kalau alul bidah kudama Alhamdulillah dulu mereka para ulama enggak gampang melawan mereka kecuali memang benar-benar lawannya juga orang-orang yang mencukupinya. Mabum itu? Nah ini. Kalau keceng-kecengan itu ya udah anak-anak kita aja. Udah bisa. Maka saya mobil ah, mau mengirim santrinya untuk mendebat siapa? Al-Hudaidah. Al-Hudaidah. Al-Mar'i Al-Hudaidah. Mau kirim mau mobil. Kita akan kirim menurut kita. Dapat hadiah. Maka itu perhatikan ya, kawan. Manasnya harus nawal Jamaah bukan gulu, bukan semau-maunya, bukan serampangan. Nah. Maka ketika itu, ya kan, waktu geger-gegernya dosen batu dengan mereka mereka pulang dari Damat, nah, kita bikin lumpuh selumpuh-lumpuhnya, ya kan. Nah, uratnya nggak akan balik. Kiok. Lebih-lebih lagi Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya al ehkam Jidal melawan mereka adalah bahkan kewajiban bagi yang mampu. Nah itu. Ya kan? Maka beliau membantah semua orang yang datang mengatakan jangan jidal jangan jidal gimana? Al-Qur'an dan Sunnah telah bersaksi. Maka tidak ada hujah bagi orang yang melarang kata beliau. Dalam kitabnya Ehkam jilid satu Lihat. Ya kan? Kalau sudah baca kitab itu sudah semuanya sembuh. Tidak ada obat yang paling mujarab kecuali al ehkam dalam masalah-masalah yang terkini. Obat mujarab itu. Ibaratnya apa? Obat dewa. Tapi perhatikan. Nah, ini soalnya kita cukupkan. Ya kan? Dari sini semoga, semoga ada faedahnya alhamdulillah